Bagaimana menyikapi kunut subuh jika imam kunut apakah kita sebagai makmum juga ikut kunut dengan alasan mau menghindari perselisihan. Dua pendapat ya dalam masalah ini. Ada yang mengatakan diikuti, ada yang mengatakan tidak diikuti. Barakallah. Khilaf ma'ruf di kalangan para ulama una dan para fuqaha una semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini dua pendapat. Ada yang mengatakan ikuti imam. Ada yang mengatakan tidak diikuti imam. Yang diikuti hanya perkara sunnah saja. Jadi ketika ada ikhwah kita yang yang ikut imam jangan diingkar, Kuno langsung mengaminkan begitu. Jangan di, jangan jangan diingkari. Itu pendapat sebagian ulama. Ikhwan kita yang diam aja, gak ikut kunut ya sudah. Jangan diingkari. Antum ambil pendapat yang rajih, antum amalkan, antum kemudian toleransi dengan pendapat yang lain. Khilaf masyhur di kalangan para ulama. Una barakallahu. Hatta di kalangan para asatidah juga ma'ruf e, di kalangan sebagian mereka mengatakan ikut dengan imam sebagai lagi yang mengatakan e, yang diikuti yang sunnah saja Antum ambil yang rojih antum amalkan toleransi dengan pendapat yang lain para barakallahu